bicara panjang lebar secara pribadi bagaimana kita membentuk manusia-manusia muslim kemudian kita juga sudah masuk bagaimana memilih calon istri karena mustahil rumah tangga kita ini akan baik manakala kemudian pasangan hidup kita juga tidak baik sesaleh bagaimanapun pula kita kalau kemudian istri kita tidak istri yang salehah jangan harap rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang islami begitupun sebaliknya bagaimanapun pula kesalehahan seorang wanita seorang muslimah tapi kemudian dia nikah dengan seorang laki-laki yang tidak jelas ya yang tidak kawam maka jangan harap pula rumah tangganya juga akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah rumah tangga yang islami. Kemudian jemaah maaf sekalian, ini sudah kita bahas bagaimana kriteria memilih pasangan panjang lebar saya berbicara masalah ini. Kemudian kita berbicara kenapa kita suruh nikah. Pada Ju atau bulan yang lalu sudah kita bahas detail sekali eh, manfaat pernikahan yang kemudian dikomentari oleh oleh, oleh, oleh Al Ustaz Abdullah Nasiulwan nikah itu adalah maslahah istimaiyah adalah di situ ada kemaslahatan sosial yang semua kita bisa merasakan tidak hanya sakan rohani saja ketenangan jiwa secara pribadi tapi juga ada manfaat-manfaat sosial yaitu dari kebobrokan moral menyebarnya penyakit-penyakit itu bisa kita antisipasi kemudian eh, terjadinya keberlangsungan kehidupan manusia dan lain sebagainya dan lain sebagainya sudah kita bahas nah sekarang jamaah sekalian setelah kita nikah kita menjadi suami yang kawam, kemudian istri kita menjadi istri yang salehah. Tinggal bagaimana kita nantinya akan membentuk generasi Rabbani. Tentunya kita dengan pernikahan ini kita ingin mendapatkan keturunan anak-anak yang saleh dan salehah tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Abdullah Nasi Ulwan menulis sebuah judul sebelum masuk bagaimana kita membina anak-anak kita yang kemudian sempat saya mengatakan ada tujuh pola pembinaan nanti yaitu dari tarbiyah pembinaan iman, pembinaan akhlak, pembinaan ibadah, pembinaan akal pikirannya, pembinaan fisiknya, pembinaan aspek sosialnya dan bahkan nanti pembinaan uh, masalah seksualitas. Ya, bagaimana mensikapi anak ketika sudah mulai puber, apa yang harus kita perhatikan ketika anak sudah memayis tahu ini laki-laki ini perempuan ini baik ini tidak bagaimana sikap-sikap kita nanti ke depan kita akan bahas masalah ini secara detail nah satu hal sebelum kita masuk kepada bab seperti itu beliau menulis sebuah buku sebuah judul namanya Asy'ur An-Nafsinah wal Aulad perlu kita munculkan perasaan kejiwaan yang rehat ya terhadap anak-anak kita begini Pak Ibu karena mustahil kita akan dengan leluasa dengan nikmat mendidik putra putri kita kalau kemudian kita tidak ada perasaan cinta sama anak kita sekali lagi ya mustahil ya seseorang kita sebagai seorang suami seorang ayah atau seorang ibu kemudian punya anak akan mampu optimal memperhatikan anak kita kalau kemudian cinta ini masih belum terbangun ya oleh karenanya yang pertama yang perlu dibahas al-abawan mafturani ala mahabbatil walad. Pada hakikatnya Allah mengatakan Nabi mengatakan dua orang tua itu punya fitrah untuk selalu mencintai anak-anaknya. Tapi ternyata Pak nanti di lapangan akan akan ada fenomena-fenomena orang tidak cinta sama anak. Mungkin karena kesibukan kerja, ya, mungkin banyaknya masalah di lapangan, atau memang memang dari awal dia tidak siap punya anak gitu nikah dia hanya membayangkan nikah hanya bertemunya laki perempuan dia bisa berkumpul suami istri dia tidak terbayang nanti akan punya anak ketika punya anak terganggu semua aktivitasnya biasanya tidur dari jam 9 bangun jam 3 atau subuh ketika punya anak setiap satu jam bangun karena anaknya nangis anaknya teriak-teriak terganggu tidurnya sehingga tidak muncul perasaan cinta kepada anak Saudara, nah, ini perlu kita bangun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, karena bagaimanapun pula kalau kemudian rasa cinta ini tidak muncul, ini masalah besar. Dan ingat, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 46 sudah mengatakan kepada kita al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, bagaimana kita harus mampu mendudukkan anak kita sebagai zina dalam kehidupan kita? Ya, jangan menjadi repot karena anak. Nah, ini Pak, kenapa orang tua banyak gagal mendidik anak pada saat ini karena dianggap anak ini jadi beban. Ya, anak jadi beban. Besar sedikit kelas 6 sudah mikirin, Pak, masuk sekolah, biaya lagi, duit lagi. Nanti masuk SMP dia berpikir lagi, berapa saya harus bayar SPP-nya, uang pangkalnya, uang gedungnya, duit lagi lupa bahwa uang yang dia keluarkan itu adalah deposito dia yang sebenarnya yang bakal dia dia nanti akan raya di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini kalau tidak ada rasa cinta jadi beban jamaah sekalian. Sehingga salah sedikit anak ngomel sama orang tuanya ngomel. Hmm, kurang ajar kok. Ya. Bapak kurang apa? Ayah kurang apa? Mama kurang apa? Ya kurang ikhlas, Pak, sebenarnya gitu ya. Kurang ikhlas, kurang cinta kepada anaknya. Kalau dia ikhlas, kalau dia cinta kepada anaknya tidak akan ada pembicaraan seperti itu kepada kepada anak-anaknya jemaah sekalian gitu. Dia keluarkan uang sebanyak mungkin, dia belikan susu segala macam karena berangkat dari kecintaan gitu. Tapi kalau karena keterpaksaan mikir Pak. Sampai ini ada sebuah fenomena di lapangan, anaknya sakit, panas, tahu sudah ada titik-titik Pak. Dia mampu, dia mikir kalau saya dokter spesialis berapa harus saya bayar? Datar ke dokter umum ya maaf sekalian. Dokter umum dikasih paracetamol eh, atau apa ini Pak tempra untuk menurunkan panas padahal sudah virus sudah kemana-mana masyarakat muslimin gitu lupa bahwa kita ini jangan main-main dengan anak kita ini kalau tidak ada rasa cinta yang sebenarnya kepada anak kita ya liman jangan harap kita akan optimal mendidik putra putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah dengan izin Allah subhanahu wa taala gitu sudah sekalian, sampai-sampai masalah ini Allah memberikan arahan kepada kita untuk berdoa secara khusus. Yang kemudian doa ini ada pada pada akhir surat Al-Furqan ketika Allah berbicara tentang ibadur Rahman yaitu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Itulah mereka-mereka yang selalu yaquluna mengangkat tangannya memohon kepada Allah, Tuhan kami ya Allah, hablana min azwajina jadikan karuniakan kepada kami istri-istri kami dan putra-putri kami qurrata ayun ya penyejuk mata pelipur mata menyenangkan kehidupan kita sehingga Pak nanti Allah akan berikan rasa cinta kepada anak kita Pak Ibu kalau orang sudah cinta sama anak anak nakal sekalipun Pak kita nggak sedih gitu ada marah tapi marahnya pun juga karena cinta gitu kita mau mukul sama anak mukulnya pun juga mukul karena cinta gitu ini penting kita bangun ya jemaah sekalian gitu. Dan makanya sampai solusi terakhir kata Allah perlu kita minta mohon, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sudah sekalian, ini panjang Pak sebenarnya kalau saya bedah satu persatu karena ternyata nanti kikisan-kikisan cinta itu kepada anak walaupun fitahnya sebenarnya ada, tapi karena kesibukan dunia, Pak. Sibuk bisnis, sibuk di kantor, pekerjaan banyak, ngejar target, lupa Pak untuk meluangkan waktu sejenak duduk dengan anak-anak kita. Saya mengatakan demi Allah, saya melalui mimbar ini masyaallah muslimin kalau satu hari Pak, satu hari dalam hidup ini kemudian kita tidak ada komunikasi dengan anak ini menunjukkan orang tua yang tidak cinta kepada anaknya. Dan jangan harap nanti ketika dia tua sudah pikun anaknya pun juga akan memperhatikan orang tua yang seperti itu. Ini penting bab, bab seperti ini jamaah sekalian. Makanya hatta bapak keluar kota sekalipun angkat telepon sekarang sudah ada telepon jamaah sekalian. Media kita luar biasa. SMS kayak atau kepada anak kita tanyakan bagaimana sudah salat belum sudah ngaji belum bagaimana sekolahmu hari ini ini pak kalau tidak ada cinta mustahil kita akan bisa berbuat seperti itu baik itu yang pertama jemaah sekalian kemudian yang kedua kata ulama-ulama kata Ustaz Abdullah Nasi Ulwan ar-rahma bil aulad minhatun min al ibad ya munculkan pula Pak suasana rahmat. Suasana bukan hanya cinta lagi tapi kasih sayang yang berlebihan. Nah, Biasanya ini jemaah sekalian kasih sayang berlebihan ini kepada anak tentunya yang yang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga berbanding lurus dengan kebiasaan kita juga dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak perhatikan ketika Allah mengatakan la'allakum turhamun la'allakum turhamun dalam Al-Qur'an eh, supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah itu biasanya jemaah sekalian terkait bagaimana kuatnya hablum minallah kita gitu Makanya orang tua pak yang suasana ibadahnya lemah, dia pasti juga tidak perhatian sama orang tuanya. Orang tua yang setiap hari tidak pernah membuka Al-Quranul Karim, jangan harap orang tua itu akan memperhatikan anak-anaknya gitu. Orang tua yang tidak pernah sholat berjamaah di masjid, apalagi sengaja dia meninggalkan sholat, jangan harap akan muncul rahmah yang sebenarnya yang Allah berikan bagi yang bersangkutan gitu. Nah, saudara sekalian, ini perlu kita perhatikan. Nah, bab-bab seperti itu. Nah, kemudian digambarkan oleh beliau, kata-kata rahmat di sini adalah sikap langsung kepada anak gitu. Tidak hanya komunikasi tapi sikap langsung kepada anak gitu. Ini juga harus dimunculkan, Pak. Bagaimana mengelus elus kepala anak kita, menggandeng anak kita, memeluk anak kita, mencium anak kita kalau dia masih kecil, jemaah sekalian. Kemudian apalagi mengapresiasi anak kita gitu. Pernah sekali tetap sempat terjadi, ma'asyiral muslimin, ada sebuah kisah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika khutbah seperti ini ma'asyil muslimin tiba-tiba ngelihat Hasan dan Husin merangkak pak lucu-lucunya ya Hasan Husin cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dan Nabi mengatakan dari sini keturunanku ini akan muncul gitu sampai dianggap anaknya sendiri oleh Allah padahal cucunya ya mas kalian kemudian diangkat sama Nabi pak dan digendong dua-duanya sampai lalu khutbah Sahabat melihat, Pak. Sesekali Nabi mencium kepada siapa ini? Kepada Hasan dan Husain gitu dicium, Pak. Ini bentuk rahmah yang Allah berikan kepada seseorang gitu. Dicium. Ini mohon maaf banyak orang tua sekarang sudah mulai lupa Pak bab-bab seperti ini ya. Ketika ada masalah dan saya perhatikan rata-rata orang tua kalau akrab sama anaknya, itu anak itu Pak sangat terbuka kepada orang tuanya. Ya, ketika ada gap, ada rahmat, dia pun juga curhatnya bukan kepada orang tuanya tapi kepada temannya gitu. Iya kalau temannya teman yang baik pak. Kalau temannya teman yang rusak. Semakin nggak karuan anak kita itu. Saya terus terang saja kalau ada anak kemudian. Termasuk juga anak saya. Kemudian dia lebih enak curhat kepada gurunya. Tapi tidak curhat kepada saya dan kepada ibunya. Ini sebuah kegagalan pak dalam membina rumah tangga. Ya. Apa kata Nabi? Ketika dia dijumpa begitu. Sahabat ngelirik pak lihat gitu. Tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Akra bin Habis. Kala inna li asyratu minal walad aku ini ya Rasulullah punya 10 anak loh kata dia orang badui pak emang ini akra ini akra ini yang sempat pipis di masjid inna li aku punya 10 anak ya Rasulullah ma qabbaltu minhum ahadan belum pernah seorang pun saya cium gitu Fanazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat sama Nabi orang ini jamaah sekalian. Apa kata Nabi? Qala man lam yarham la yurham. Ya, Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak punya rahmat, siapa yang tidak punya belas kasihan, tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, makanya Bapak saya paham ya dari mulai jam 7 kantor pulang jam 4 nyampe-nyampe di rumah sore ya. Eh, tiba seakan-akan anak kita hanya dipasrahkan ke sekolah. Padahal itu tanggung jawab kita pada kaca jamaah sekarang gitu. Minimal kita pulang Pak tanyakan satu persatu, Ya, opo sekolahmu?" Ya, ya gimana pelajarannya gitu dengan siapa dia bergaul tanyakan jamaah sekalian ada komunikasi yang baik dicium pak kalau dia memberikan hal-hal yang positif cium keningnya gitu peluk dia ucapkan terima kasih dan bukan sesuatu yang aib orang tua mengatakan saya minta maaf kepada anak bukan sesuatu yang aib orang tua itu bukan sesuatu yang aib mengakui kesalahannya di hadapan anak bukan sesuatu yang cacat dalam terhadap pribadi kita masyarakat muslimin ini perintah Rasulullah. Inilah bentuk rahmat yang harus kita bangun dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian jemaah sekalian yang ke berapa ini? Yang ketiga, nah, khususnya bagi yang punya anak perempuan. Ya. Yaitu karahiyatul banat jahiliyatin baghidah. Ya, suka-suka ada pula di antara kita lu sudah 4 jam lebih ini. Suka-suka ada di antara kita yang Ketika dengan anak perempuan sikapnya beda, Pak. Ya. Ya. Allah a'lam ya. Ini memang kalau ada Pak, ini berarti ada sinyal-sinyal kejahiliahan masih ada gitu. Ya. Jadi beda mensikapi anak laki-laki dengan anak perempuan gitu. Ya walaupun juga ada fenomena juga di lapangan terlalu cinta kepada anak perempuannya tapi sampai yang anak laki-laki nggak diurus gitu. Itu juga tidak benar juga jemaah sekalian. Nah, anak perempuan begini jemaah sekalian. Ini biasanya Pak bisa kita lihat, bisa kita lihat ketika pertama kali kita punya anak. Ya. Itu beda kan? Ah Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, Alhamdulillah Ustaz lahir siapa? Laki-laki Ustaz gitu. Wah, laki-lakinya tuh Alhamdulillah, Alhamdulillah. Senangnya luar biasa Pak. Tapi kalau pas lahir Pak perempuan, Ustaz sudah lahir saat pelan Pak. Loyo gitu. Sudah lahir saat Alhamdulillah ya ah mabruk ya akhi mabruk. Saya mencoba untuk menyemangati mabruk ya. Gimana akhir laki perempuan? Iya set perempuan. Pakai iya lagi Pak gitu. Loh ya apa ini? Gimana? Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak siap menerima anak jamaah sekalian. Dan ini nggak benar Pak. Makanya kalau sikap-sikap ini muncul Pak, jangan salahkan kalau kemudian begitu besar anak kita Pak, ganyang sama kita gitu. Seakan-akan dia apa ya, saya tidak direstui sama orang tua saya gitu. Padahal Rasulullah, Pak, berbahagialah bagi kita yang punya anak perempuan semua jemaah sekalian. Berbahagialah. Karena semua putrinya, anaknya Rasulullah adalah perempuan semua, masyarakat muslimin. Contoh di hadapan kita paling konkret, itu Rasulullah. Semuanya punya anak perempuan, empat-empatnya perempuan jemaah sekalian gitu. Punya anak laki-laki tiga, semuanya meninggal. Ada Ibrahim, ada Tahir, kemudian ada ada Qasim. Dipanggil duluan oleh Allah. Tapi yang ada empat empat, empat anak itu semuanya perempuan. Itulah Rasulullah. Makanya saya katakan Pak, buat kita yang punya anak perempuan berbahagialah karena kita ingin ada contoh konkret di hadapan kita. Siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dan bahkan Pak, terus terang saja, saya iri dengan hadis ini. Saya sangat iri dengan hadis ini gitu, ya. Saya sampai sekarang pingin Pak punya anak perempuan. Anak saya kebetulan empat empatnya lagi laki Tidak ada yang perempuannya mas sekalian gitu. Kenapa? Ada hadis Pak man ala jariyataini hatta tablugha ana wa huwa kahataini ilal jannah subhanallah siapa-siapa yang mempunyai dua anak perempuan dia pelihara dengan betul dengan benar sampai menjadi perempuan yang salehah sampai besar sampai kita antarkan dia nikah Pak mendapatkan suami gitu atau minimal sampai dia dewasa menjadi perempuan yang salehah gitu ana wa huwa kahataini ilal jannah aku bersama orang itu bagikan dua jari ini ke surga gitu Hadis siapa nggak ada siapa punya dua anak laki-laki gitu tiga anak laki laki ada pak dua anak perempuan gitu. makanya buat kita pak jangan bersedih buat anak perempuan memang fitnahnya luar biasa halo fitnahnya luar biasa ya anak perempuan sekarang pak aduh iya buka aurat sedikit jadi fitnah luar biasa jamaah sekarang gitu iya apa tidak ketika jadi fitnah pak dosanya bukan yang bersangkutan saja orang tuanya pun juga kena gitu karena sumber fitnah terbesar buat kaumku yang laki-laki kata Rasulullah siapa? Ma taraktu fitnatan a'zamu ala dzukuri ummati asyaddu minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang paling dahsyat buat kaumku yang laki-laki lebih dahsyat daripada apa? Perempuan. Maka Pak, bagi kita yang punya anak perempuan tolong tunjukkan rasa cinta kita yang bentuk cinta kita yang sebenarnya didiklah mereka menjadi sampai siap menjadi calon ibu yang solehah, yang konita, yang mau menutup auratnya ya sesuai dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak ini panjang, tidak bisa saya perpanjang lagi. Dilihat-lihat terus sama Ustaz soalnya. Waktunya sudah lebih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita ke jalan yang benar. Tolong diingat masih ada tiga lagi yang saya bahas masalah ini. Kita sambung lagi di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua istri kita istri yang soleh apa ya. Kita pun semua yang hadir sini menjadi suami-suami yang kawam insyaAllah. Dan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang menjadi kuratu'ain dalam kehidupan kita. Menjadi penyejuk mata buat kita, penyejuk mata buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan berguna buat bangsa, negara, umat, lebih-lebih buat agama yang kita cinta ini insyaAllah.